Ya. Sambil ngetes ustad baru. Ini sebetulnya ilmunya banyak, cuman harus dilatih. Ya, ilmunya banyak, cuman perlu di, dilatih. Nanti kalau dilatih kan lama-lama lancar. Ya, kalau yang ngajar semakin banyak kan semakin bagus ya, semakin bervariasi. Insyaallah mulai malam hari ini atas permintaan banyak teman-teman saya diminta untuk untuk ngajar lagi kitab Al-Hikam dari awal Tapi Habib sayang kalau Al-Hikam Ibn Athaillah itu kok putus tuh eman, eman-eman. Kemudian yang kedua e, kalau mungkin yang lihat di YouTube ini channelnya sementara pindah ya sementara pindah channel YouTube karena channel YouTube-nya sedang mengalami sedikit masalah gitu ya. Entah karena apa masih dipelajari yang di Facebook siaran seperti biasa. Insya Allah mulai malam ini kita akan ngaji kitab Hikam Ibn Atta'illah. Ya, mudah-mudahan nanti malam ini pembukaannya jam 12 selesai. Mikir semua. Saya kalau sudah duduk megang mic ini ya mandek eman-eman ya. Mandek eman, eman-eman. Begini. Kita sudah belajar hikam ini kan lumayan lama ya, lumayan lama. Kita ulangi dari awal biar semakin paham. Ya, al-hikam itu jamak dari hikmah. Jadi untean-untean kalimat hikmah. Kalimat hikmah itu adalah kalimat yang muncul dari hati yang bersih. Ya, kalimat yang muncul dari hati yang yang bersih. Itu kalau ada orang yang sholat lima waktu berjamaah empat puluh hari tanpa putus dan berjamaahnya di masjid, dikatakan nanti dari hatinya akan dimunculkan kalimat-kalimat hikmah. Ya, muncul kalimat-kalimat hikmah. Jadi kalimat hikmah itu bukan hadis, kalimat hikmah itu bukan ayat-ayat Al-Qur'an. al quran tetapi ucapan-ucapan orang-orang yang sudah mendalami Al-Quran, mendalami hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, Allah terus ngasih hadiah. Ya Allah ngasih hadiah, dikasih sama Allah kalimat-kalimat yang pendek, tapi yang bisa mencakup ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran maupun ilmu-ilmu yang ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sangat naif, sangat tidak tepat kalau ada orang mengatakan saya nggak butuh ilmunya para ulama. Dah yang penting saya pegang Al-Qur'an dan sunnah, nggak butuh yang lain gitu ya. Sangat aneh. Sebab orang kalau udah pegangnya Al-Qur'an dan sunnah justru nanti ilmunya nambah banyak. Ya. Dan ilmu-ilmu yang muncul dari lisan para ulama itulah yang menjelaskan isi Al-Qur'an dan dan sunnah. Makanya tidak bisa orang mau belajar Al-Quran dan Sunnah tanpa ulama tidak bisa. Sebab maknanya, artinya, pemahamannya itu Allah akan bukakan lewat hati orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara manusia yang oleh Allah diberi banyak hikmah adalah Ibn Athaillah Al-Askandari. Iskandariah ini sebuah kota di Mesir ya, sebuah kota di di Mesir. Eh, nanti kalau jenengan sempat ziarah ke Mesir itu ada kota namanya Alexandria. Ya, kota Alexandria. Di situ ada makam Syekh Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Syekh Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu seorang ulama besar dan itu guru daripada Ibn Athaillah Al-Askandari radhiyallahu taala anhu. Nah, Ibn Athaillah ini awalnya seorang ahli hukum Ya, awalnya seorang ahli hukum tidak masuk kerana ilmu jiwa. Ya, enggak masuk ke wilayah ilmu ilmu jiwa atau ilmu tasawuf. Lebih banyak membahas hukum-hukum Islam, fikih. Ya, tentang ilmu sholat, tentang ilmu zakat dan semisalnya. Nah, suatu ketika ada seorang ulama namanya Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu yang hidupnya itu selain mumpuni dalam ilmu hukum mumpuni juga dalam ilmu tasawuf, ilmu jiwa. Sehingga Ibn Athaillah nggak suka tuh sama Abu Abbas nih. nggak cocok ini, Ya, ini apa ini? Ilmunya apa? Nggak, nggak cocok. Nah, tapi Abu Abbas kalau duduk sama temannya, beliau mengatakan itu ya, itu itu calon murid itu. Ya, ya yang benci itu itu calon muridnya, itu murid saya ini. Jadi yang satu bilang itu murid saya, yang satu bilang ini benci, ini musuhnya gitu ya musuhnya. Tapi ditunggu sama gurunya, kapan nih kira-kira muridnya akan datang? Subhanallah suatu ketika Ibn Athaillah Askandari radhiyallahu anhu hatinya itu tergerak. Saya ini kok mesti orang satu ini kenapa ya? Ya. Jangan-jangan yang disampaikan itu benar. Jangan-jangan yang disampaikan benar. Maka tidak adil kalau saya cuma mendengar katanya orang kemudian saya mu musuhi. Udah saya mau langsung hadir ke majelisnya. Langsung hadir ke majelisnya, saya pengen dengarkan. Kalau toh nanti salah kan saya juga tahu salahnya di mana. Saya pengen tahu langsung. Subhanallah, datang ke majelisnya Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Sekali datang jatuh cinta. Ya, sekali datang jatuh jatuh cinta, terbuka ya. Oh ini, ini ilmu yang yang dicari-cari ya justru ilmu yang seperti seperti ini. Sampai akhirnya menjadi murid utamanya dan sangat terkenal bahkan lebih dikenal ketimbang gurunya. Ya ketenarannya ini lebih daripada daripada gurunya karena beliau dipilih untuk menjadi lisan ya menjadi lisan gurunya yang menyampaikan ilmu-ilmu dari dari gurunya. Nah Ibnu Athaillah Beliau dikasih sama Allah Ta'ala kemampuan untuk mengungkapkan mutiara-mutiara hikmah. Nah, apa bedanya kalimat hikmah ini dengan kalimat-kalimat yang lain? Namanya saja kalimat hikmah. Sedikit, tapi kalau di, diucapkan dan didengar, yang mendengar itu bisa bisa mendapatkan limpahan ilmu yang luar biasa. Seperti kata kunci itu. Seperti kata kata kunci. Dapat kalimat ini kebuka tuh ilmu yang banyaknya luar biasa. Dan kita diberi kemuliaan oleh Allah Ta'ala Untuk mempelajari kalimat-kalimat tersebut Ya Alhamdulillah kalimat-kalimat itu dibukukan Kemudian disebar luaskan Sehingga dari tahun ke tahun sampai kapanpun Umat Islam dimanapun berada Bisa mendapatkan tambahan ilmu yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lewat lisan Ibn Atta'ilah Al-Askandari radhiyallahu anhu Di antaranya untian-untian mutiara hikmahnya Nah malam ini kita akan belajar satu singkat. Belajar satu singkat. Mudah-mudahan bisa seperti dulu. Satu kalimat minimal satu majlis. Syukur-syukur satu satu majelis dua kalimat ya. Biar nggak terlampau panjang dan melebar. Hikmah yang pertama. Kalimat hikmah yang per pertama. Min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Min alamat. Alamat itu jamaknya alamah dari tanda-tanda. Di antara tanda-tanda al-i'timadi 'alal 'amal, bersandar kepada amal. Di antara tanda-tanda bersandar kepada amal, yaitu nuqsanur raja' berkurangnya harapan inda wujudiz zalal ketika menemukan kesalahan. Itu terjemahan e, perkatanya seperti itu. Kalau diterjemahkan secara bebas, diedit singkat, di antara ya tanda-tanda orang yang menggantungkan dirinya atau menggantungkan harapannya kepada amal yang dia lakukan bukan kepada Allah taala adalah ketika dia terjerumus dalam sebuah kesalahan atau dosa harapannya kepada Allah itu justru semakin berkurang. Begini, boleh saya nanya? Kira-kira kita ini hidup berharapnya kepada Allah atau kepada selain Allah? Berharap kepada siapa? Kepada Allah. Selain Allah itu namanya apa? Ada Allah, ada selain Allah. Selain Allah dikatakan apa? Makhluk. Selain Allah disebut mak makhluk yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang selain Allah adalah ciptaannya Allah. Semua ciptaan Allah. Kita tidak boleh menggantungkan harapan kepada selain Allah. Jadi kalau berharap hanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya, enggak kekuatan kecuali dengan izin Allah atau dari Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali adalah Allah. Jadi harapan kita satu-satunya cuma Allah. Pertanyaan kedua, yang bisa memasukkan surga siapa? Yang bisa masukkan ke neraka siapa? Pertanyaan ketiga, apakah amal soleh bisa memasukkan kita ke dalam surga? Apakah maksiat bisa memasukkan kita ke dalam neraka? Jadi amal soleh dan dan maksiat tidak bisa amal soleh masukkan ke dalam surga, maksiat juga tidak bisa masukkan seorang ke dalam neraka. Yang masuk ke dalam surga hanyalah Allah, yang masukkan ke dalam neraka hanyalah Allah. Itu hakikatnya seperti itu ya. Hakikatnya seperti seperti itu. Makanya disebutkan tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amal solehnya. Tidak ada. Ya, kecuali atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang merahmati, disayang sama Allah ya dimasukkan surga. Disayang sama Allah dimasukkan surga. Ya, kalau Nabi Muhammad SAW, oh, beliau itu rahmatanil alamin. Oh, beliaunya itulah wujud kasih sayang Allah ya otomatis masuk ke dalam surga. Nah kalau kita kita ini model gak cetol gak cetol ini, kita kita nggak jelas ini. Mau masuk surga pakai apa? Ya bisanya masuk surga kalau dimasukkan surga oleh Allah. Kalau sama Allah nggak dimasukkan surga, sehebat apapun amalnya tidak akan bisa masuk surga. Orang yang banyak maksiat, apakah bisa diwajibkan dia masuk neraka? Nggak bisa. Tidak ada seorang pun bisa mewajibkan fulan tempatnya di neraka. Nah, tidak kan? Siapa yang bisa mewajibkan orang masuk neraka? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Fulan tempatnya di, neraka. Nah, ini ini kekuasaan Allah. Jadi kita harus bergantung kepada Allah bukan bergantung kepada selain Allah. Termasuk tidak boleh bergantung kepada amal soleh. Gak boleh bergantung kepada amal soleh. Contoh misalnya, ada orang sudah puasa Dawud 50 tahun. Puasa Dawud 50 tahun. Kemudian dia ber, berharap, dia ber, berharap, berkat puasaku ini aku yakin aku masuk surga. Aku yakin aku masuk masuk surga. Orang yang seperti ini berarti dia ninggalkan Allahnya, ninggalkan Allah. Seakan-akan ya Allah, saya udah puasa loh. Jadi saya layak masuk surga. Kamu gak bisa menghalangi saya ya Allah. Ini naudzubillah min min dzalik. Nah, itu pernah terjadi dalam hadis disebutkan ada satu orang dari Bani Israel nyembah Allah taala 500 tahun. Ya nyembah Allah 500 tahun. Kalau ada orang ibadah tanpa henti 500 tahun, tempatnya kira-kira surga atau neraka? Kalau kira-kira nah gitu kan sur surga. Tapi kalau memastikan surga bisa enggak? Enggak bisa. Nah, orang ini nanti di yaumul hisab diperintahkan sama Allah taala untuk masuk surga. Sesuai dengan perkiraan ya. Silakan masuk surga berkat rahmatku. Silakan masuk surga berkat rahmatku. Dia menolak. Oh, enggak ya Allah. Enggak berkat rahmat. Saya ini juga amal ya Allah. Saya ini 500 tahun amal. Amal saya dihitung ya Allah. Ya, hargain amal saya. Saya ini amal loh nih. 500 tahun saya ibadah loh. Jangan jangan berkat rahmatmu ya Allah. Lihat amal saya. Saya mau masuk surga berkat amal saya. Bayangkan Allah dibegitukan. Ya Allah dibegitukan dia dia menya, mengandalkan amalnya ketimbang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjawab, "Oke, okay, kalau bahasa kita baiklah malaikat silahkan dihitung nikmat sebelah matanya." Dia punya dua, dua, dua bola mata Satu bola mata ini coba dihitung Nikmat yang dia dapatkan dari satu bola, bola mata Cukup gak kira-kira amal solehnya 500 tahun untuk membayar nikmat sebuah bola mata ini? Kalau gak cukup, cemplungkan ke neraka. Jegurkan ke dia, ya, lemparkan ke neraka. Dihitung sama malaikat. Sebelah mata ini belum dihitung rampung nikmatnya, udah gak cukup amalnya buat bayar. Ya, gak cukup amalnya buat buat bayar. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan orang tadi masuk neraka. Baru dia teriak, "Ya Allah, udah udah masuk surga berkat rahmatmu." Udah. Masukkan saya ke surga berkat rahmatmu. Jangan jangan karena amal amal soleh saya. ini diterima sama Allah permohonannya dan dimasukkan ke dalam surga berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip. Jadi jangan sampai kita ibadah ya, kemudian dengan ibadah itu merasa saya layak masuk surga. Paham maksudnya? Jangan sampai kita ini ibadah Sepertinya kita ini sudah punya hak Saya berhak masuk surga Karena saya sudah ibadah Berarti sepertinya kita ini Mengandalkan ibadah kita Bukan mengandalkan Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini, ini bahayanya luar biasa Bahayanya kenapa? Orangnya akan jadi sombong Orangnya akan jadi sombong Saya sudah sholat Saya sudah puasa Saya sudah qiyamul lail saya udah rajin cari ilmu. Saya ini ya pantasnya di surga. Saya ini pantasnya di di surga. Rasa takutnya kepada Allah akan hilang. Ya, rasa takutnya kepada Allah akan akan hilang. Kenapa? Karena dia merasa yang jadi andalan adalah amal bukan Allah. Sampai di sini sudah paham belum nih? Dikit, ini saya kasih contoh kasus ya. Nah, Terus Allah menganjurkan kita nggak boleh sandaran sama amal soleh. Meskipun kita harus amal soleh. Orang mau masuk surga, ya harus amal soleh. Orang mau selamat dari neraka, ya harus meninggalkan maksiat. Paham ya? Mau masuk surga, harus amal soleh. Mau mau dijauhkan dari neraka, ya harus meninggalkan ma maksiat. Tapi ini bukan bukan andalan. Ini bukan an andalan. Andalannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya mau nanya, kira-kira Bapak Ibu kita semua ini amalnya sudah mengandalkan Allah untuk masuk surga atau mengandalkan amal soleh untuk masuk surga? Kok senyum-senyum, diem, ngelamun? Yang di atas, yang diandalkan Allahnya atau amalnya? Allah, katanya. Siapa yang diandalkan bu? Oh, mulai berkurang. Ya. Mengandalkan siapa ini? Allah atau amalnya nih? Ya, ngakunya. Nah, makanya kita diajak oleh Ibn Atayla untuk ngetes. Nah, jangan sampai kita ini orang yang mengandalkan selain Allah. Karena nanti sia-sia itu amalnya yang banyak itu akan hancur. Amalnya banyak akan hancur. Maka sebelum amalnya hancur, ayo kita teliti ini loh. Kita teliti amal kita ini benar yang diandalkan Allah atau yang diandalkan amal amal solehnya. Ayo kita teliti. Nah ciri-cirinya apa? Orang yang mengandalkan amalannya ketimbang Allahnya. Orang yang mengandalkan amalannya ketimbang Allahnya. Ibu tiap malam tahajud. Bapak tiap malam tahajud. Bapak dan ibu tiap hari puasa Dawud. Sehari puasa, sehari tidak. Kemudian sholawatnya masing-masing satu hari seribu kali. Kalimat tahlilnya satu hari seribu kalimat tahlil. Ini kira-kira top atau enggak top ini? Top atau enggak top? Top ya. Nah, tapi rupanya suatu hari, ya suatu suatu hari bapak ini pergi ke mall. Pernah ke mall pak? Pernah atau sering? Ya. Bapak pergi ke mall. Judulnya Bapak pergi ke ke mall. Nah, di mall ketemu perempuan cantik. Pernah enggak, Pak? Ya, ketemu perempuan perempuan cantik. Biasanya Bapak itu kalau lihat perempuan cantik langsung menunduk. Biasanya. Begitu kan, Pak? Kurang lebih begitu kan ya? Oh, Masya Allah. Bagus. Ini ketemu perempuan cantik langsung nunduk. Itu biasanya bapak-bapak ketika berada di mall. Betul begitu? Betul. Jadi ketemu perempuan cantik langsung nunduk. Perempuan cantik nunduk. Kalau jelek nggak apa-apa, lihat terus. Begitu. Ini kadang orang salah kaprah. Mau, mau cantik, mau jelek, pokoknya namanya perempuan ya perempuan. Kalau melihat kita nundukkan pan, pandangan. Seharusnya seperti itu kan? Nah, ini bapak yang udah ibadahnya luar biasa jaga diri, nggak pernah maksiat, nggak pernah ma maksiat. Eh, hari itu ke mall. Hari itu ke ke mall, lihat perempuan cantik, kemudian bapak waktu mau nunduk kok hatinya ngajak sesekali kamu ngelirik dikit nggak apa-apa. Mulai ngelirik dikit. Nah, kemudian ngomong lagi, dikit lagi nggak apa-apa. Dikit lagi. Kemudian ya udahlah kamu lihat nggak apa-apa. Dilihat ya. Kemudian udah puas-puasin sesekali. Dipuas-puaskan gitu kan. Terus keluar dari mall, nyesel dia, ya Allah. Ya, ya Allah. Hancur deh amal saya. Saya udah jadi orang buruk ini. Saya udah jadi orang yang je, jelek ini. Wah, saya ini nggak layak lagi ikut pengajian. Saya nggak layak lagi ini puasa puasa Dawud nggak layak saya. Percuma nih saya puasa Dawud, saya apa namanya malam tahajud udah saya jalani 40 tahun ternyata hari ini gagal di mall. Hari ini gagal di di mall. Berarti saya orang nggak baik. Saya orang jelek ini. Saya orang je, jelek. Udah saya nggak nggak pantas lagi nih saya ikut pengajian di Majlis ar rodho ini udah nggak pantas saya ini ikut pengajian di Ahbabul Mustafa nggak nggak pantas saya ini Ikut pengajiannya para kiai habaib, dah nggak pantas dah. Saya mau di rumah aja lah, Di rumah dah. Sudah puasa ya, sudah tidak usah dilanjut lah puasanya. Mau saya udah jatuh, saya udah aja jatuh. Ngapain saya lanjut? Orang yang seperti ini, orang yang seperti ini berarti selama ini dia puasa, selama ini dia itu sholat, ya, selama ini dia ke majelis, bukan bersandar kepada Allah, tapi yang dijadikan andalan adalah amal solehnya. Kenapa? Karena begitu dia tergelincir dalam kemaksiatan, justru harapannya hancur. Harapannya hancur. Kalau orang yang bersandar pada Allah lain. Bersandar pada pada Allah. Begitu dia tek Udah 40 tahun saya puasa, 40 tahun saya tahajud, hari ini kok mata saya begini astagfirullah. Saya mau tambah deh. Nih kelihatannya puasa Dawudnya sudah bagus. Tahajudnya sudah sudah bagus, tapi kok mata saya masih suka begini ya? Berarti ini kurang nih saya amalnya nih. Amal saya kurang nih. Ya Allah, tolong ampuni saya. Sekarang mau saya lipat gandakan selawatnya 5000 ya Allah. Saya mau lipat gandakan selawat saya 5000 ya Allah. Tolong ya Allah, ampuni dosa saya yang satu itu. Tolong dan beri saya kekuatan ya Allah untuk meninggalkan maksiat. Jadi dia bukan semakin down tapi semakin na naik, semakin bersemangat. Kenapa? Karena dia tahu Sandaran saya bukan amal soleh, sandaran saya Allah. Kalau saya butuh surga, ya mintanya sama Allah. Kalau saya butuh ampunan, ya mintanya sama Allah. Meskipun saya punya amal sebanyak apapun, gak bisa saya andalkan. Andalan saya, gimana caranya Allah ngampuni saya? Yaitu Allahnya yang dikejar. Bukan kemudian merasa han, hancur. Bisa gak seperti ini? Nah, biasanya kalau habis maksiat pergi ke pengajian semangat atau tambah takut? Pergi ke pengajian itu semangat atau terus tambah down? Mohon maaf ya. Mungkin ada orang yang mantan peminum, mantan pemabuk. Udah 10 tahun gak mabuk. 10 tahun gak mabuk. Suatu hari duduk sama temennya tergoda, nyeruput dikit. Ya. Setelah itu, ya, setelah itu dia akhirnya merasa, aduh, percuma saya selama ini hancur. Ternyata gagal lagi. Ini yang seperti ini berarti dia nggak mengandalkan Allah. Yang diandalkan adalah amalnya dia selama 10 10 tahun dan itu bahaya. Itu bahaya. Kita sebagai muslim nggak boleh begitu. Andalannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalnya banyak ketika tergelincir, dia bangun, ya Allah tolong ampuni saya amal lagi. Tergelincir bangun amal lagi. Kenapa? Eh setan, eh iblis, saya nggak pernah mengandalkan amal saya. Amal saya diterima nggak diterima itu Allah yang urus, Ya, bukan saya, bukan saya. Saya maksiat ini masuk surga atau masuk neraka urusannya Allah. Tugas saya apa? Saya kejar Allahnya. Biar saya diampuni ya saya istighfarnya yang banyak. Biar diampuni saya semakin rajin sholat. Biar diampuni saya semakin dekat kepada orang yang soleh. Ini baru namanya dia bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Nah, nah selama ini kita bergantung sama amal atau sama Allah? Eh, nanti taunya di situ. Yang kedua, boleh saya nanya lagi. Orang yang tahajud sama orang yang tidur bagus mana? Ya, orang yang tahajud sama orang yang tidur bagus mana? Ya, bagus yang diri Allah. Betul kan? Bagus yang diridhoi Allah. Bisa jadi yang tidur dapat ridhonya Allah, bisa jadi yang tahajud dapat ridhonya Allah. Makanya kalau ada orang tahajud sepanjang malam, sepanjang malam tahajud. Kemudian dia malam itu dia merasa ini satu kampung nggak ada yang seperti saya. ini. Habib Novel juga nggak seperti saya. Saya ini tahajud dari mulai habis isya sampai subuh. Udah ini saya ini paling top mengalahkan orang-orang yang yang tidur-tidur tuh mau keset-keset al-kesatu wal malasu itu. Tidur semua itu. Itu orang-orang mah malas. Saya orang yang semangat yang kuat. Ya, semangat yang yang kuat itu orang-orang malas yang tidur tuh orang-orang yang yang malas. Saya lebih hebat dari mereka. Orang yang ngomong seperti ini berarti dia bukan bersandar pada Allah, dia bersandar pada amal solehnya. Kenapa? Karena dia mulai mengukur, mulai mengukur saya punya amal yang itu nggak punya amal. Berarti dia menganggap orang itu masuk surga sesuai dengan ukuran amalnya. Paham ya? Bukan Allahnya. Beda dengan orang yang soleh Orang yang soleh kalau sholat malam, ya syukur alhamdulillah saya bisa bangun sholat malam. Semoga saya diridhoi Allah. Kembali bersandar sama Allah. Semoga saya diridhoi Allah. Itu yang tidur, semoga juga dapat ridhonya Allah. Ya, karena Allah juga bisa ya ngasih nikmat dengan tidurnya. Berapa banyak orang yang tidur mimpi bertemu Rasulullah SAW. Ya kan? Jadi berapa banyak orang yang tidur mimpi bertemu Ambiya wal Mursalin. Kita nggak ngerti. Berapa banyak orang yang tidur diampuni oleh Allah Ta'ala. Gara-gara apa? Gara-gara yang bangun. Gara-gara yang yang bangun. Yang satu ini sementara bangun dia sombong. Nah, yang tidur itu tawadu. Gak punya rasa som, sombong. Malam hari ada orang yang bangun mendoakan. Semoga seluruh umat Rasulullah diampuni dosanya. Terutama yang gak bisa bangun, gak bisa tahajud malam ini. Ya Allah ampuni dosanya. Dia yang tidur dapat ampunan Allah. Berkat doanya yang yang bangun. Sementara yang bangun satu ini gak dapat ampunan. Kenapa sombong dia? Yang bangun yang lain lagi ini som, sombong karena merendahkan orang lain, menghinakan orang lain. Jadi intinya orang kalau mau amal itu tidak boleh amalnya dijadikan andalan. Amalnya tidak boleh dijadikan andalan. Nah kalau sudah orang amalnya nggak dijadikan andalan, berarti pernah tidak merasa cukup dengan amal solehnya? Tidak pernah. Karena judulnya yang diandalkan Allah, yang diandalkan adalah Allah dan cara biar Allah senang adalah dengan amal so soleh. Paham? Yang diandalkan adalah Allahnya. Cara biar Allah senang adalah dengan amal soleh. Maka dia akan amal soleh sebanyak mungkin. Gimana ya caranya biar Allah so senang? Artinya merayu Allah. Ya merayu Allah dengan amal solehnya. Ini bukan andalan Allahnya. Ya Allah belum bisa nih ya Allah. Jangan-jangan gak cukup ya Allah tambah. Ya Allah gimana ya Allah? Tambah terus jadi Allahnya, dipikir Allahnya dan Allahnya dan Allahnya. Nah, kalau udah begitu gak mikir pahala lagi. Gak mikir pahala lagi. Kenapa? Sibuk mikir Allah. Nah, kalau udah sibuk mikir Allah, apa sempat mikir pahala? Saya mau kasih contoh, boleh? Ya. Jenengan kesini dapat roti atau enggak dapat? Dapat. Minum? Dapat. Jadi tadi datang sempat mikir enggak? Datang ke sini mikir enggak? Nanti dapat roti. Oh, nanti dapat kopi. Saya harus dapat roti. Saya harus dapat. Saya harus. Oh, saya udah datang kok. Saya udah datang. Saya ha? harus. Apakah mikir seperti itu? Anda ya udah tua soalnya. Kalau anak-anak mungkin mikir. Ya. Gak, gak sempat mikir seperti itu. Kenapa? Karena yang dituju bukan rotinya, betul kan ya? Yang dituju bukan kopinya, yang dituju bagaimana bisa sama-sama cari il, ilmu, kan begitu? Yang dituju ilmunya, cari ilmunya. Jadi datang fokusnya ke ilmu. Maka gak sempat mikir lagi yang namanya roti, yang namanya kopi, yang namanya makan. Gak jadi pikiran dalam benaknya, hatinya gak, gak terpikirkan. Yang dipikirkan, gimana ya caranya saya datang gak terlambat. Gitu kan? Gimana ya caranya nanti saya bisa mendengarkan dengan dengan baik? Gimana ya caranya saya itu nanti bisa dapat tempat yang yang nyaman? Gimana caranya ya saya itu nanti bisa mengamalkan apa yang saya dengar? Yang dipikirkan itu bukan mengingatkan roti dan lain sebagainya. Jadi tidak mengandalkan saya udah datang loh Beb, jadi saya harus dapat roti, gitu kan? Nah. Nah, sementara saya selaku tuan rumah gitu kan, selaku tuan tuan rumah kalau ada orang sudah datang ya sudah datang, ya layak saya beri ro roti, tapi saya nggak ada kewajiban ngasih roti. Betul kan ya? Yang datang nggak saya kasih roti juga nggak apa-apa. Kalau Anda protes, "Beb, saya sudah datang loh. Saya saya harus dapat roti." Yang haruskan siapa? Yang haruskan siapa? Oh, roti-roti saya. Oh, kopi juga milik milik saya. Betul kan? Air juga milik saya. Saya mau kasih boleh, nggak saya kasih juga boh boleh. Kalau ada orang mengandalkan, mengandalkan dia sudah datang di tengah ribuan orang kemudian saya sudah datang loh, Beb. Saya harus dapat roti. Maka dia akan mempermalukan dirinya sen sendiri. Betul kan? Nah, begitu pula kita di hadapan Allah taala di hari kiamat. Ya Allah, saya udah udah sholat loh. Saya udah puasa, saya harus masuk, saya harus masuk surga. Diguyoni malaikat. Loh kamu kok menyuruh Allah mengharuskan masukkan kamu ke surga? Lah awakmu ki sapa? Kamu itu siapa? Lah emangnya sholatmu itu modelnya seperti apa? Ayo jam hitung tenang. Nah coba mau mengandalkan sholatnya dihitung tenang. Nah kira-kira jegur neraka apa jegur suargo. Justru nyemplungnya ke neraka. Naudzubillah min. tarik paket amal lah sebanyak mungkin, ya kan ya? Tapi jangan pernah mengandalkan amal soleh ter tersebut. Yang diandalkan Allah. Gimana caranya saya diampuni Allah? Gimana caranya saya disayang sama Allah? Jadi Allahnya, Allahnya, Allahnya, Allahnya. Nah kalau udah hubungan sama Allah, udah nggak inget lagi itu yang namanya surga neraka, nggak ada di pikiran dalam arti harapannya itu bukan itu. Ya harapannya dimasukkan Allah ke dalam surga, tapi bukan bukan ngejar surganya, ke Allahnya. Tahu bedanya enggak ini? Untuk angel ya. Ini ilmu hati ini, bedanya ti tipis ya. Ini sekedar mukadimah buat mulai lagi. Nanti insya Allah Jumat depan kita ulangi lagi biar lebih jelas. Nah sekarang saya mau cerita perjalanan saya cari bebek sinjai. Halo. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah dengar bebek sinjai? Nah itu bebek itu salah satu bebek yang enak di Indonesia. Ya. Bebek goreng yang enak di Indonesia itu adalah bebek sin, sinjai salah satunya. Itu asli dari Madura, tapi di Malang, di Surabaya banyak cabangnya, gitu kan ya? Nah, saya kalau ke Malang, saya kalau ke Malang atau ke Surabaya, saya seperti mewajibkan diri saya makan bebek itu. Kenapa? Sambelnya khas. Ya, sambelnya khas, enak buat walaupun saya nggak suka pedes tapi khusus yang bebek sinja ini saya rasakan pedesnya saya paksa-paksakan harus suka karena ada rasa yang enak itu ya. Ada rasa yang yang enak. Kemarin kan saya dari Brebes lanjut supir ke Bojonegoro, lanjut supir ke Probolinggo. Nah, saya berhenti di Gresik dulu, ziarah di Gresik, kemudian lanjut ke Surabaya, cari kopiah ini. ini nih kopiah dari Surabaya ini. Nah, cari kopiah. Kemudian sebelum cari kopiah karena dari pagi belum sarapan, maka ini perut ini perlu diisi. Kawan-kawan menunjukkan wajah-wajah walaupun teman saya itu cuma naik tidur, naik tidur gitu kan. Ini ini ini gara-gara ustadz yang satu ini. Kemarin kan ceramah di kampungnya dia Ustadz Eis nih. Ya sama teman-teman semua pada tidur nih, tidur malah. Nanti kita lihat nih ada yang tidurnya begini, ada yang udah begini. Oh, macam-macam lah. Kadang saya potret cepret, saya masukkan grup gitu kan. Buat kenang-kenangan. Modelnya macam-macam. Nah, pagi lapar gitu kan. Saja ziarah doa ziarah Habib Bakar Gresik. Dari Bakar kemudian ke Surabaya. Yuk kita makan bebek sinje. Dari Gresik cari bebek sinje di Surabaya. Set Google. Ketemu nih, terdekat ini. Udah 11 menit lagi insya Allah nyampe kawan-kawan masuk tol. Saya nyasar, salah pilih tol. Nyasar salah pilih tol karena tol Surabaya itu begitu nyasar sekali kan muter-muter kan. Akhirnya saya bilang, udah kita ke Ampel nih, langsung Ampel dulu aja. Keluar ke Ampel, paling dekat Ampel. Ke Ampel, ke Ampel kemudian saja lagi Bebek Sinjai terdekat. Jadi tetap Bebek Sinjai. Nah. Oh dekat ini, 16 menit. perangkat ke Bebek Sinjai ini. Jalannya macet, aduh macet yang sana ini. Kelamaan, belok kanan. Jadi ngarang jalan lagi, belok kanan. Cari. Subhanallah ketemu satu tempat di mall. Ya. Satu tempat di di mall. Begitu ketemu sama hansipnya di depan mall. Saya nanya, bebek sinjai di mana? Lantai tiga pak, injih. Gimana? Injih, Maduro soalnya. Bukan injih pak, injih. Gimana is pak is? Engki. Lain ya, lain. Ini orang Madura ini. Bukan orang Probolinggo kan bahasa Maduranya lancar. Udah saya naik ke lantai tiga, parkir. Ketemu sama satpam perempuan. Bebek sinja di mana? Bapak lurus saja ke sana itu. Ketemu di sana. Sampai di sana ketemu. Saya potret, cepret. <laughs> Ya. Teman-teman makan tuh saya potret, cepret. Terus saya duduk makan. Belum makan saya merenung. Nah, ini loh bedanya orang cari ilmu sama orang biasa. Jadi kan ngomong bab ilmu tadi itu loh ya. Saya tuh jelek-jelek begini mendengarkan Is, ya, Ustadz Iis yang bicara masa Pak Novel nggak mendengarkan. Jadi saya dengarkan saya lihat kentean bahan mumet sake gitu kan. Waktunya turun gitu ya, waktunya saya muncul nih udah bingung muter-muter-muter akhirnya udah Al-Fatihah, kesembuhan Al-Fatihah. Ini melanggar nih, nggak ada yang nyuruh dia masuk ranah doa ini, ngeloncati gurune. Tapi tidak apa-apa, kreatif, kreatif ya. Kreatif eh, kehabisan bahan daripada mumet minimal dongakno lah gampang gitu kan. Pintar dia, kreatif. Bagus is kreatif. Ini bebek sinja dari depan mata ini, bebek sinja di depan mata ini. Tinggal tinggal makan ini ya. Saya merenung, saya ketawa sendiri, ya Allah. Sinje, sinje ini ya. <laughs> Gak kamu, kamu seperti ini, kamu seperti ini karena mulut saya pingin, karena mulut saya pingin. Capek-capek saya cari kamu. Capek-capek saya cari kamu. Awang kita ini kepengen ditolong orang soleh. Kok yang gak mau ya nyari orang soleh seperti nyari bebek yang satu ini ya. Seperti mak. <laughs> Terima kasih ya Allah. Paham maksudnya? Jadi kalau pengen bebek sinje aja kita nyarinya seperti itu. Lah mestinya kalau kita butuh ditolong orang soleh nyari atau enggak nyari? Nyari toh ya dicari. Nah contoh nih misalnya jenengan denger ayahnya Habib Syekh ya ayahnya Habib Syekh meninggalnya sujud meninggalnya sujud sujud yang terakhir jadi imam sholat Jumat coba bayangkan imam sholat Jumat sujud yang terakhir meninggal dunia dalam sujudnya ini kira-kira wali atau bukan wali wali jangan selama ini cari wali atau nggak cari wali udah nyari makamnya ayah Habib Syekh belum lah ya Nah, mestinya kan kalau udah udah di Solo, sering ke Solo, ya kan ya? Lembok dicari tuh makam Ayah Habib Syekh. Berburu tuh dicari di mana tipes. Di mana tipes depannya lo temat. Yang mana makamnya? Golek ono. Ya, berangkat ke sana dicari hari Jumat. Saya pengen tahu tuh makam Ayah Habib Syekh. Sesekali saya mau ziarah di sana. Mau ziarah di saya mau minta barokahnya. Saya butuh ditolong. Saya mau ngadep sama bilang, "Beb, saya ini muridnya anak jenengan, Beb." saya pecinta anak jenengan Beb, tolong di akhirat diinget-inget ya Beb ya. Nah, ngomong gitu nanti. Cari ini orang soleh, butuh. Ya masa sama orang soleh butuh nggak mau cari, cuman buat perut ini ya sampai keluar tol masuk tol kesasar kesasar nggak putus asa tetapnya nyari. Betul tak betul? Betul tak betul? Nah, jadi yang paling menarik malam ini ada judulnya bebek sinjai. Bu, Ibu Kok suaranya melemah Tambah 9 menit lagi boleh Jadi biar genep saya 45 menit ngomongnya Ya nggak kerosok kan lumayan saya ngomong ya Lanjut ya Ya saya itu sebetulnya kurang sehat. Tadi tengah-tengah ngomong tuh yo ya meh semaput gelior-gelior. Tapi semakin saya ngomong semakin sehat. Enaknya gimana? Ngomong terus atau mandek? Kalau mandek nanti saya sakit. Kalau ngomong terus saya sehat. Jadi jangan pilih saya sakit atau sehat. Jadi suruh, suruh ngomong terus. Ah, nggak punya perasaan memang. Lanjut ya. Nah, ini Bebek sinje. Kemudian kita tahu yang bisa menyelamatkan itu ilmu. Ya, ilmu itu bisa menyelamat walaupun kita enggak boleh mengandalkan il, ilmu, tapi ilmu itu jalan keselamatan. Jadi harus di, dicari. Nah sekarang ini kita cari ilmu ini sudah sungguh-sungguh atau belum? Contoh-contoh ya, contoh. Boleh ngasih contoh lagi? Saya mau cari bebek sinje, itu saya pasang aplikasi yang namanya Gojek. Aplikasi Gojek di handphone saya. Kemudian di Gojek itu ada GoFood. Ya ada Go, GoFood. Saya tulis bebek sinje, muncul tuh. Dari mulai yang terdekat 7 kilo ya 8 kilo 13 kilo muncul namanya lah jenengan ini butuh ilmu saya butuh ilmu udah pernah cari enggak daftar ulama sak Jawa Tengah misalnya udah belum belum belum nah, terus daftar daftar buku-bukunya orang-orang soleh sudah pernah cari belum belum lah terus jenengan butuh ilmu enggak Orang-orang butuh tuh begitu. Mohon maaf ya, bebek sinje ini ternyata berburu bebek sinje menampar kita berkali-kali. Kalau bebek diburu seperti itu yang sudah mati, bebek mati diburu. Bayangkan bebek mati loh ini. Udah mati, udah di apa digoreng ya, dipotong-potong masih dikejar-kejar. Masa orang soleh masih hidup tidak dicari? Orang soleh udah meninggal dunia nggak di nggak dicari. Ilmunya para ulama nggak di nggak dicari. Berarti kita memang ini ya jeleknya luar biasa. Kalah sama Paham ya? Paham. Jadi saya pengen ini jadi oleh-oleh, pengen jadi oleh oleh-oleh. Biar kita ada pelajaran itu. Jadi kalau mau makan suatu tuh yo jangan langsung lap lap rotok perenung titik. Gitu gaya-gaya. Ya? Wah, bebek maksud aku kalah sama bebek. Ya, mau makan seperti itu. Nah, kemudian pelajaran yang kedua, mau lagi? Halo. Tapi ceritanya agak konyol boleh. Iya. Orang itu harus teliti. Orang itu harus teliti. Jadi kalau orang nggak teliti itu bisa terjadi salah fatal. Bisa terjadi salah fatal. Ini Ustadz Iis kan karena malam malam sebelumnya, malam kemis itu saya kan ceramah di Bojonegoro. Malam kemis ceramah di Bojonegoro. Alhamdulillah nyampe lokasi lah bisa ceramah. Bisa ceramah. Nah, waktu saya ceramah teman-teman saya itu ya rotok nakal. Lawang tahu Habibnya ya nyopir, ya kan? Kebut-kebutan sampai lokasi langsung ceramah. Enggak ada yang punya inisiatif belikan kopi, nggak ada. Justru pada duduk nongkrong beli kopi sendiri. Jadi teman-teman ini dengarkan pengajian ada he gitu kan ya, pesan kopi nggak ada yang saya udah sudah bilang teh panas gitu kan ya. Panitia bingung nyari mau di alun-alun cari teh panas di mana? Kebetulan panitianya punyanya wedang jahe gitu kan, dikeluarkan wedang jahe. Nah, teman saya nggak ada inisiatif, kemudian belikan kopi dikirimkan ke atas panggung tidak ada. Minum kopi ini seruput seruput seruput seruput. Ya kan? Pokoknya ceramah ya pipi kerungura-kerungura masalah sementing kopi serupa-seruput. Ini teman-teman ini. Nah, giliran bayar. Nah, giliran bayar. Ini Mas Puji, saya kasih julukan Syekh Puji, namanya Mas Puji. Nanya sama ibu yang jualan. Nah. pinten Bu? Berapa Bu? Gaya bahasa Indonesia. Berapa Bu? Biasanya kan pinten nih. Berapa Bu? 12.500. 12.500. 500. Nah, yang megang uang tuh Mas Takim, Kiai Takim tuh ya. Biasanya kan paternya dia di sini. Mas Takim itu. Ngomong ini, Mas Puji ini ngomong sama Mas, Mas Takim. Kim, selawe Kim. Kim, selawe Kim ya. Nah, Takim kan denger ini, bilangnya 12.500. Maka Takim ngomong, 15 wis susuk kok selawe. Selawe Kim. 12.500 kim selawe kim gitu ya. Jadi bengak-bengok selawe kim, selawe kim. Sementara mboknya ini ngenteni bayaran aku kalau saya akan debat. <laughs> ini debat selawe, limolas, selawe, limo, limolas. Eh, itu kalau orang enggak teliti, enggak teliti, ya bisa terjadi salah pak, fatal. 12.500 di kepalanya itu bisa 25 ribu. Saya enggak tahu kenapa. Ada apa kepalanya saya? Itu. Kok mikirnya 25 ini ada ada apa? Nah kemudian waktu saya di Pekalongan, saya mau ceramah di ini nyantai cerita-cerita lucu perjalanan dakwah ya. Mau ceramah di Brebes sama di Petarukan. Saya ambil hotel di Pekalongan untuk istirahat. Saya masuk kamar dulu. Kamarnya 524. Nah, agak lama baru teman-teman saya masuk. Baru teman-teman saya masuk kamar dan semua ketawa gitu. Terus saya tanya, "Kenapa udah ketawa?" "Ya, Bib, Tadi salah kamar. <laughs> Loh kamarnya 524 kok masuknya ke 525? Terus kan kuncinya ditempelkan tidak murup-murup. Tidak bisa ini. Tidak bisa model begini, model begitu. Kok reso kok kuncinya mati nih ngopo ya gitu ya. Maklum desa kan ya. Tidak bisa ini. El-elan ini, ini orangnya juga ada di sini semua nih. Saya sebutkan lagi, lagi ikut majelis ini. Tidak iso ini, tidak iso ini. Terus sudah hampir manggil itu namanya resepsion eh, yang bagian itu ya, memanggil mbaknya di bawah itu. Mbak ini kok kuncinya rusak, baru mau turun. Terus dibaca kuncinya 524. Oh, 524 kok ya. Dengan wajah enggak bersalah. Oh, 524 itu ya. Lawan kunci 524 ditolak 525 ya enggak mungkin kata enggak mungkin ketemu sampai kiamat ra bakal kebu kebuka ini 525 kuncinya 524. Itu karena apa? Karena enggak teli enggak teliti. Jadi kalau kita enggak teliti itu bisa timbul kesalahan yang fa fatal. Lah enggak teliti gara-gara apa? Gampang. Orang enggak teliti itu sebabnya satu, kemurungsung. Ya kemurungsung pengen cepet-cepet masuk kamar, gendang kena AC, blek turu. Turu yang dipikir itu. <laughs> Tidur atau apa gitu kan? Ya tadi itu pengen cepet-cepet bayar, pengen segera per pergi karena kemurungsung orang tidak teli teliti. Makanya orang kalau pengen hidup itu yang penting tenang. Kalau udah tenang tuh enak. Seperti saya ini ya, saya itu berusaha tenang. Kalau Iis tadi kan ditenang-tenangkan tetap kemurungsung bingung. Nah, kalau saya berusaha tenang, duduk aja tenang. Nanti mau ceramah apa, yang gak usah dipikir. Yang penting tenang dulu, dulu tenang. Nanti kalau udah tenang, itu bisa ngomong yang eh enak. Tenang, ada masalah, tenang dulu. Nanti semuanya jadi gam, gampang. Yang penting tenangkan diri kita, jangan kemurung, kemurungsung. Lah coba jenengan saya kasih contoh. Boleh contoh lagi. Tinggal satu menit. Saya akan lihat jamnya itu ya. Satu menit lagi itu sudah 48 menit insya Allah. 48 menit. Kalau jenengan jadi saya misalnya, jadi saya nyopir sendiri misal ya kita ambil yang dari Bawen nyopir sampai Solo, perjalanannya dari Brebes ya. Dari Brebes ke Pekalongan, terus Pekalongan ke Bawen ya. Dari Bawen sampai Solo. Ambil aja Bawen Solo. Dari Bawen sampai Solo nyupir sendiri. Jam setengah enam nyampe di Solo ya. Itu jam tujuh sudah harus berang, berangkat. Sudah istirahat belum ini? Ya, belum istirahat kan paling ganti-ganti gitu kan. Berangkat nyupir lagi. Sedangkan di mobil ini nggak ada yang bisa nyupir. Bos semua kan sopirnya saya. Alhamdulillah naiknya Velfire itu kan. Ya jadi bos-bos naik Velfire ya kan ini sopirnya saya. Nah, ini teman-teman saya itu kalau main wah enak Bib, alhamdulillah Bib. Makan enak, tidur enak. Ya hidup hidup kami ini tiap hari masuk hotel-hotel enak katanya. Enak, naik mobilnya juga enak, yang nyupirnya juga orangnya enak. Kurang ajar toh? <laughs> katanya supire supirnya supire Habibe supir gitu. Udah nyam, nyambung ke Bojonegoro. Jalanan macetnya luar luar biasa. Jam 11 harus naik mimbar. Jam setengah 11 itu masih di Ngawi. Saya mau nanya ini jam 11 harus naik mimbar di Bojonegoro, jam setengah 11 masih di di Ngawi. Jenengan kalau jadi saya stres atau tenang? Oh, yang mestinya stres itu panitia, jangan jenengan. <laughs> ya kan? Panitianya telepon saya, saya bilang, "Saya lagi nyoper, jangan diteleponi orang tekan tambahan." Oh iya, Beb, bebe. Iya, beb. Iya. Dah. Setengah jam nih harus nyampe di di Bojonegoro. Caranya piye? Coba saya dikasih saran. Nomor satu, yang ngebuto. Oh, namanya setengah jam kok ya. Kecepatan harus tinggi. Jalannya wah menggak menggok, welek, mumbul-mumbul gitu kan? Nah, harus nyampe. Ya nomor satu ya, tenangkan hati. Jam 11 harus nyampe. Suara gerok, badan gak enak, lemes, nyetir, setengah jam harus sampai. Ya minta sama Allah, ya Allah tolong sampaikan. Ya kan? Ya Allah tolong sampaikan. Udah singkat cerita, alhamdulillah jam 11 nyampe. Jam 11 nyampe langsung naik mimbar. Bahkan saya nggak tahu itu undak-undakannya mimbar di mana karena mimbar tinggi. Jadi saya langsung mencolot. Ya, tanpa dipersilakan sama panitia langsung mic saya ambil karena ngerti wis wayahe telat dip gitu kan ya. Ambil mic. Nah, terus ceramah. Kira-kira enaknya ngomongnya apa gitu. Kalau pakai mikir, entek waktu nih. Jadi apa? Tenang, nggak usah mikir. Ya udah ngomong aja, ngomong aja. Alhamdulillah dua jam hampir ceramahnya, hampir dua dua jam ceramah, selesai tuntas, selesai ceramah, nyetir lagi. Keren atau gak keren? Mestinya kan saya tidur ya. Nah, yang nakal teman-teman saya, saya disuruh mulai sendiri mereka tidur semua. Ya, bangun-bangun saya gugah. Bangun-bangun bangun. Kenapa? Hotel, hotel, hotel. Oh, alhamdulillah masuk hotel. Sampai hotel ya, selekar lagi. Enak atau enggak enak? Enak. Nikmat. Nah, itu tenang itu ternyata menyelesaikan masalah. Ya, tenang itu menyelesaikan masalah. Kalau kita enggak tenang, oh budak itu semua jadi budak. Jadi enggak enak. Uh, kurang setengah jam. Ini gimana? Mandek di tengah jalan. Wes ngomong panitia harus itu bubar, wes enggak mungkin lo Ya ya kan karena enggak, enggak tenang-tenang saja lakukan kewajibanmu, jalan. Kan begitu. Perkara nanti bagaimana urusannya nanti, yang penting sekarang kamu jalan. Ya, jalan tenangkan saja dirimu. Dengan sendirinya semua akan be beres kalau kita te tenang. Nah, itulah kalau ada orang nanya sama saya, "Fit, rahasianya apa jenengan untuk ceramah, untuk macam-macam apa? Berusaha tenang. Nah, ini tenang. Apa <laughs> ya, ya? Ini Edwin ini tenang Masya Allah Katanya Bip sekarang kalau naik mobil seperti masuk hotel Ini Mas Edwin Kemarin ngalem minta mobil satu lagi Bip beli mobil satu lagi untuk kalau medan desa-desa Jadi yang medannya apa yang jeglang-jeglong itu ya ini mobil hotelnya nih maneman ini kesian nih kalau dimasukkan seperti itu. Saya bilang ayo ziarah ke Bakar Gresik. Kenapa? Minta mobil. Ya saya itu kalau butuh ya minta sama Allah. Nah kalau minta sendiri kan kangen tuh ya. Wong oh, elek. Jangan ngandalkan amal, jangan. Ngandalkan Allah. Nah, caranya gimana? Ya tadi itu cari orang soleh. Diburu orang soleh dimanapun. Ya eh, eman saya yakin di kampung jenengan, di desa kita, itu ada kok orang-orang soleh. Ya kan ada orang-orang soleh, cari minta doanya. Kalau kita butuh, ada orang-orang baik, cari minta nasih nasihatnya. Jangan kita eh, kalah ketika kita butuh makanan. Butuh makanan semangatnya luar biasa. Kenapa butuh orang soleh, butuh ilmu, kok kita carinya nyantai-nyantai sah, saja. Terakhir, terakhir ya, boleh. Nah, ini alhamdulillah sudah termasuk orang yang cinta ilmu. ya jangan bangga dulu, jangan bangga dulu. Wah. Saya itu cuma mengingatkan alhamdulillah, ya kan ya? Sudah cinta ilmu. Buktinya apa? Tiap Jumat sudah bisa hadir ke sini. Ini kan bukti. Ada yang dari Ngawi ini, beliau nih, ya Pak ya. Dari Ngawi jauh-jauh sama istrinya. Oh, jauh-jauh Ngawi juga. Enggak mau kalah, saya juga Ngawi Beb. <laughs> dari Ngawi, jauh gitu ya. Ada lagi yang kemarin dulu datang dari dari Malaysia bahkan datang ke sini kan. Dari Jombang ya. Dan dari Jombang, dari banyak tempat nih berangkat, ya berangkat datang ke sini. Masing-masing kan wilayahnya beda, beda-beda. Kadang ya berangkat ya mau hujan, ya kadang ada yang hujanan di tengah, di tengah jalan. Itu bukti sudah cinta sama il, ilmu. Saya sampaikan semua tadi bukan karena jenengan kurang cinta ilmu, enggak, tapi untuk lebih menyemangati. Lebih menyemang, menyemangati. Nah, saya saya ini apa ya? merasa masih jauh dari cari ilmu Masih jauh dari cari ilmu Umur segini kok Ilmu cuman segitu Saya pengennya tuh bisa ngajar yang banyak Insya Allah nanti Jumat depan kita akan ulang ini uh, Hikam Ibn Atta'illah ya Jadi masing-masing siapkan Siapkan kalau pulpen kertas kerepotan zaman sekarang jenengan siapkan saja alat perekamnya. Ya alat perekamnya. Mau pakai handphone. Kalau repot pakai handphone ya udah nanti download di Facebook. Ya, download di di Facebook e, kemudian diapal-apalkan, diapalkan diajarkan orang. Aja ngendelke amal, semongso awakmu wis apik ngono, surga engko sik Mas, neraka ya cemepak. weden ini gitu loh, makanya ngandalkan sama Allah jauh sombong, itu ya. ngandalkan Allah nyedak terus, amal kira cukup, seagaknya Saakake ya urung cukup, ayo nyedak terus, nyedak terus. Jadi tidak ada judulnya amal sudah cukup. Amal belum cukup karena yang diandalkan bukan amal adalah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah gitu. Jumat depan saya akan belajar. Lah ini hasil saya berburu ilmu. Eh, kemarin saya di Surabaya, saya itu selalu dari waktu saya nyantri, salah satu hobi saya itu cari kitab. Hobi saya cari kitab. Saya kalau punya duit itu habisnya buat beli buat beli kitab. Beli dulu, baca nanti gampang kalau udah mati dibaca nanti. Ya, yang penting beli dulu. Nyawangnya kan di sawang bagus toh? Wes. Kalau kita megang begini orang udah keder. Wah, alim soleh itu. Ya, betul toh, betul. Ah iya, oh megang begini aja buat orang keder. Wah, alim soleh. Padahal urung karo diwaca kan ya. Yang penting kan penampilan oke, okay. penampilan oh, oke. Okay. Jadi saya itu ketempelan kitab aja jadi lebih alim kesannya, betul kan? Eh, itu ilmu tuh seperti itu ya. Ilmu tuh punya kekuasaan yang luar luar biasa. Ini salah satu syarah hikam. Ini syarah hikam yang belum lama ditemukan. Karya Syekh Ali bin Abdullah Baros, seorang ulama dari Hadramut. Saya baca tadi di di mobil, Ustaz saya suruh baca, saya dengarkan apa yang ada di sini ini belum saya temukan di syarah-syarah hikam yang lain. Jadi saya punya syarah hikam itu banyak. Saya berburu sampai di Mesir itu cari syarah hikam. Ya di Mesir itu jadwalnya ziarah itu tidak ada jalan-jalan ke toko kitab. Saya maksa, saya minta tolong, saya mau keluar sebentar. Siapa yang punya apa namanya bisa ke naik motor atau keluar sebentar saya mau cari kitab. Saya mau cari kitab. Dapat berapa syarah hikam di Mesir. Kemudian waktu saya berburu syarah hikam di Hadramut. Ada punyanya uh, Sayyid Ramadan ya Al-Buti. Muhammad Ramadan Al-Buti dapat alhamdulillah. Kemudian ada syarah hikam yang lama-lama Ibn Abbad. Banyak. Memang saya koleksi untuk dibandingkan isinya sehingga dapat penjelasan dari ulama dari sudut pandang yang macam macam-macam. Yang satu ini berbeda, yang satu ini ber, berbeda. Sudut pandangnya lain. Kenapa? Karena Syekh Ali bin Abdullah Baros itu ilmunya nggak pakai belajar. Nah, ilmunya transfer. Ya. Jangan mau saya kasih ceritanya dikit lagi. Enggak apa-apa yang malam ini Bu ya kemalaman dikit ya. Ya. Jadi Syekh Ali bin Abdullah Baros itu asalnya Batur. Batur itu bahasa Jawa pemirsa. Bahasa Indonesianya rodok keren adalah asisten. Ya. Pelayan-pelayan. Ngelayani Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jadi ada satu Habib namanya Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhu yang ngarang Radibul Attas. Guru dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, Syekh Ali Baros ini bukan Habib, orang biasa gitu. Bukan turunannya Rasulullah, bukan anak cucu Nabi, bukan orang biasa. Dia mengabdi kepada anak cucu Nabi ngelayani, yang ngambilkan minumnya, ngambilkan air buat wudhunya, yang nyiapkan sandalnya. Seperti dulu sahabat juga menyiapkan sandalnya Rasulullah SAW. Nanti Jumat depan saya kasih dikit ya. selain Al-Hikam ada sedikit kisah-kisah bagaimana sahabat mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengabdi bertahun-tahun. Jadi kalau Habibnya ngajar, dia sibuk mungkin nyiapkan kopi. Ini ada kan teman-teman saya? Saya ngajar, mereka nggak sempat dengarkan dengan khusyuk karena sibuk buat kok, buat kopi. Ya. Ada yang sibuk mungkin jaga parkir, nggak sempat dengar. Nah, Syekh Ali Baru juga begitu, sibuk ngatur majelis ini sehingga dia dicemooh sama orang-orang. Percuma kamu ikut Habibnya tahun-tahunan tetap bodoh. Ya, kamu ikut Habib itu bertahun-tahun tetap bodoh. Udah berhenti saja. Tidak usah bantu Habibnya lagi. Nah, rupanya suara itu terdengar oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kalau Syekh Ali Barosnya nyantai. Karepmu dibilang bodoh ya ben. Lebih becik bodoh ngabdi ngabdi sama ulama daripada pinter nggak mau ngabdi sama ulama. Ya kan? Nah, begini loh. Pembantunya ulama. Kira-kira sama ulamanya dilupakan atau diingat terus? Diingat terus. Satu-satunya yang boleh masuk kamar itu pembantu. Betul kan? Pembantu itu bebas masuk kamar boleh, keluar kamar juga boleh, mau kemana boleh. Ya, dapat keistimewaan. Kalau di dunia aja diistimewakan seperti itu, kira-kira di akhirat bagaimana? Nah, Syekh Ali Baros mikir gitu, lebih baik saya jadi orang bodoh tapi pembantunya ulama daripada saya orang pintar tapi nggak bantu ulama. Tapi gurunya ini marah. Kok murid saya dihina-hina, dibilang bodoh. Maka dipanggil muridnya. Ali, sini Ali. Ya, Beb. Kamu saya install kalau bahasa sekarang ya. Kamu saya install ilmunya para ulama yang belum diketahui oleh para ulama. Bilang saya terima, saya terima Beb, gitu ya. Langsung jadi alim. Langsung jadi pin pinter. Jadi pinternya enggak pakai belajar. Enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak? Nah, syaratnya satu, jenengan ngosek WC dulu nyapu latar dulu ya. Mau, mau enaknya atau enggak mau enggak enaknya kan orang sekarang itu. Nah ini enggak dia rajin. Subhanallah jadi alim langsung sama gurunya diusir. Sekarang kamu enggak boleh tinggal sama saya lagi. Loh guru lebih baik saya bodoh. Daripada pinter tapi saya harus jauh dari kamu. Enggak. Kamu sudah jadi orang pinter harus ngajar di tempat lain. Kalau enggak nurut sama saya, kamu akan saya buang jauh. Pilih mana? Nurut guru. Ya sudah, kamu saya tugaskan di sana. Sehingga ditugaskan di satu tempat ngajar di sana. Syekh Ali bin Abdullah Baros. Keramatnya banyak, ya karomahnya banyak, ceritanya juga banyak. Nah, ini buku Syarah Hikam. Ya, di, di, disusun, dikarang oleh orang yang nggak belajar. Maksudnya nggak belajar itu bukan nggak belajar ya, artinya bukan orang yang ahli ilmu langsung, tapi ilmunya ilmu laduni wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dapat ilmu laduni dari Allah taala. Makanya rasanya itu b rasanya beda. Nanti kalau mau dengar sebagian Jumat depan datang. Jangan tidak mau datang kok? Enggak usah. Masuk kalah sama bebek sinje ya. Jadi Jumat depan dah datang, saya juga akan belajar lebih jauh lagi. Jenengan juga siap-siap menerima lebih banyak lagi. Insya Allah nanti Jumat depan kita insya Allah sehat, veto atillah panjang umur, Nah, kita akan belajar bersama-sama lagi kitab Hikam Ibn Atta'illah dari awal. Insya Allah nanti saya akan usahakan, doakan saja dimudahkan ya. Saya usahakan setiap yang hadir itu dapat satu lembar itu. Mau enggak? Jenengan tuh enak mau mau tok gitu. Mau. Yang nyiapkan satu lembar ini doakan mudah ya. Doakan mu mudah. Satu lembar, satu lembar eh, lengkap dengan keterangannya. Jadi teksnya apa, keterangannya apa biar bisa difotokopi, bisa dibaca, bisa disampaikan sama keluarganya. Enak toh? Nyatet nggak usah, ngerekam tinggal download, makan nggak usah mikir. Enak atau nggak enak ini? Nah, orang cari ilmu zaman sekarang tuh manja kok. Manja. Ya semoga kita bisa terus cinta sama ilmu. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah.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 Jadi doa zikirnya sebelum itu karena saya pengen ngajar kurang lebih dua jam. Ya, saya pengen ngajar dua Dua jam biar puas nanti yang didapat. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.